Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Akhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Insyaallah taala mulai hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yaitu yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah. Kemudian matan Masail Jahiliyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimatullah alaih yang sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-47. Setelah kita selesaikan permasalahan yang ke-46, sekarang kita masuki permasalahan yang ke-47. Permasalahan yang ke-47 ini mengenai enam kufurnya orang-orang jahiliyah terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, namun dalam bentuk pengingkaran dan juga dalam bentuk tidak tidak menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana maksudnya barakallahu fikum? Maksudnya mereka mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan sebuah nikmat namun mereka standarkan itu hasil jerih payah kami pribadi gitu maksudnya. Maksudnya adalah jadi mereka ketika mendapatkan kenikmatan dan juga keenakan itu mereka mengatakan ini semua kenikmatan ini hasil daripada kepandaian kami karena mahirnya kami, pandainya kami, hasil daripada jerih payah kami katanya. Nah, barakallahu fikum. Itu ungkapan mereka ya. Itu menunjukkan bahasanya ketika mereka tidak menyandarkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berarti dihukumi kufur nikmah. Seharusnya kita ucapkan apa? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Segala pujian hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Kenikmatan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan apa-apa nah atau dan di langit nah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi semuanya rezeki, kenikmatan dan yang semisalnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih, al-mas'alatu as-sabi'atu wal arba'un. Permasalahan yang ke-47 idhafatu ni'amillahi ila ghairih. Perbuatan jahiniyah termasuk amalan ritual orang jahiniyah yaitu menyandarkan nikmat-nikmat Allah taala kepada yang selainnya. Kaqaulihi seperti ucapan Nam, seperti ucapannya seperti firman Allah taala mengenai keadaan mereka, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka itu mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyandarkan kenikmatan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala bayangkan itu menyandarkan kepada jerih payah mereka upaya mereka kecerdasan mereka katanya naam qala syarih Syekh Shalal Fauzan waffaqahu Allah idafatu an-ni'am ila ghairillah subhanahu wa ta'ala syirkun billahi wa kufrun bih menyandarkan kenikmatan-kenikmatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekufuran dengannya. Jadi jangan sampai kita menyadarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyampaikan tidak masalah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka kisahkanlah, ceritakanlah tidak masalah. Namun jangan sampai kita menyandarkan kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada kita. Nah, barakallahu fikum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai misalkan kita diberikan kecerdasan, diberikan kepandaian dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian banyak orang yang ikut belajar, banyak orang yang masuk Islam, banyak orang yang mengenal sunnah. Jangan sampai kita katakan mereka semuanya itu masuk sunnah karena sebab kami. Kami inilah karena kami berilmu, pandai dalam melantunkan kata-kata, pandai dalam menyampaikan sehingga mereka ikut kami. Nah, ini jangan sampai. Tapi bagaimana caranya? Kita katakan bahwasanya itu semuanya adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Itu semuanya berkat keutamaan Allah Ta'ala yang berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kehendak Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, alhamdulillah banyak orang yang mau belajar, banyak orang yang mengenal sunnah. Adapun kami sebentar menyampaikan saja, itu lebih bagus barakallahu fikum daripada ungkapan mereka semua itu mengenal sunnah sebabnya kami. Karena kami pandai dalam menyampaikan, karena kami banyak hafalannya. Nah, jangan seperti itu barakallahu fikum. Itu nanti dikhawatirkan menyandarkan kenikmatan, menyandarkan kepandaian atau menyandarkan ke yang Allah berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka masuk Islam, mereka mengenal sunnah, ya, dinisbahkan langsung seakan-akan semata-mata jerih payah seorang dai. Bukan. Seorang dai itu walaupun pandai bicara kalau Allah taala tidak menghendaki, banyak pengikutnya yang akan datang pengikutnya. Tidak akan ada orang yang mengikutinya. Namun kita sadarkan itu semuanya adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Naam, seperti itu. Wa huwa min amali ahli jahiliyah. Bahwasannya menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping merupakan kesyirikan dan juga kekufuran, itu juga merupakan amalan orang-orang jahiliyah. Qala Allah taala fihim, Allah taala berfirman mengenai keadaan mereka atau nah barakallahu fikum berfirman mengenai keadaan orang-orang jahiliyah, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengenal atau mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkari kenikmatan tersebut. Naam. Wa aktsaruhumul kafirun. Dan kebanyakan mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qila ada yang mengatakan makna ayat makna ayat ini ya'rifuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa Mereka mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga risalahnya. Ini kenikmatan. Ya, sebuah umat atau sekelompok umat kemudian diutus diutusnya padanya seorang rasul, kenikmatan yang sangat besar. Makna ayat kata beliau, ya'rifuna ar-rasula wa risalatahu mereka mengetahui atau mengenal Rasulullah SAW dan juga na'am kerasulannya. Suma yungkiruna dari kemudian mereka mengkari hal tersebut. dan wastikbaran dalam keadaan inad, Nah berpaling wastikbaran dan juga dalam keadaan sombong. Ma'annahum fi qararati anfusihim ya'lamuna bersamaan bahwasanya mereka meyakini menetapkan pada diri diri mereka ya'lamuna annahu Rasulullah. Mereka mengetahui dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun." Sesungguh. kami telah mengetahui bahwasanya dia ya, akan membuat enam sedih engkau atau akan bikin dirimu sedih terhadap apa-apa yang mereka ucapkan. Fa innahum la yukadzibunaka karena sesungguhnya ya, mereka tidaklah mendustakan engkau walakinnadh-dhalimina biayatillahi ayatillahi yajhadun. Akan tapi orang-orang zalim itulah yang mereka kufur, mereka berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fahum ya'rifuna ni'matallahi bi irsali rasul. Maka mereka mengenal dan mengetahui nikmat Allah taala dengan diutusnya ar-rasul. Far-rasul sallallahu alaihi wasallam huwa akbaru ni'matin al bashariyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmatan yang paling besar yang diutus atau yang diberikan kepada manusia. Tsumma yakfuruna bihadar rasul. Kemudian mereka kufur terhadap rasul ini wayu'anidunahu dan mereka justru memusuhi rasul tersebut hadza qaulun fi tafsiril ayah ini pendapat yang pertama dalam masalah tafsir ayat ini wal qaulu tsani pendapat yang kedua atau tafsiran yang kedua annahum ya'rifuna ni'matallahi 'alaihim bahwasanya mereka mengetahui atau nah, mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka allati dzakaraha fi hadis surah yang Allah Taala menyebutkan dalam surat ini ay surat An-Nahl Ayat surat An-Nahl yaitu surat An-Nahl, "Tsumma yunkirunaha." Kemudian mereka mengingkari. ngabarakallahu fikum nikmat tersebut. Bima'na annahum yansu bima'na annahum yansubunaha ila ghairillah. Dengan makna bahwasanya mereka menyandarkan atau menisbahkan menisbahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada selain Allah taala. Yansubunaha ila haunihim wa quwwatihim wa kaddihim wa kasbihim. Jadi mereka menyandarkan menisbahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada enam sekeliling mereka dan kekuatan mereka dan hasil jerih payah mereka dan usaha mereka bayangkan itu. Jadi kalau ada kenikmatan itu mereka nggak mengatakan ini adalah kenikmatan utama dari Allah Taala tidak. Mereka mengatakan ini hasil kekuatan kami, pandainya kami berbicara atau karena terdasar kami atau karena kekuatan kami akhirnya terwujudkan yang namanya kenikmatan. Nah ini hati-hati barakallahu fikum. Kenikmatan yang sangat besar barakallahu fikum tersebarnya dakwah salafiyah di mana-mana, nah baik itu di Jawa atau di luar Jawa kemudian nah barakallahu fikum banyaknya orang-orang yang dahulu tidak mengenal sunnah kemudian mengenal sunnah melalui para dai yang harus sunnah wal jamaah yang mereka benar-benar kokoh nah barakallahu fikum dai bukan dai bayaran bukan dai amplop atau yang semisalnya barakallahu fikum itu sangat mulia dan itu kenikmatan yang sangat besar jangan sampai semua itu sandarkan kepada apa kepada diri kita karena itu hasil jerih payah kita karena itu adalah cerdasnya kita eh, mapannya kita dalam ilmu dan semisalnya jangan itu semuanya hanya sebab. Adapun pada asalnya hakikat mereka mau masuk Islam, mereka mau mengenal sunnah, itu nikmat yang sangat besar yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sekedar na barakallahu fikum hafizakumullah mengajarkan dan mengarahkan serta membimbing mereka adapun mereka mengikuti kebenaran, mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah itu karunia tersendiri yang Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing hamba barakallahu fikum. Naam seperti itu. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena pandainya kita dalam berbicara, bukan karena fushahnya, bagusnya lantunan kata-kata yang kita miliki, namun itu semua adalah syai'un aradahullah. Ada sesuatu yang Allah telah kehendaki pada padanya. Naam. Kama qala Qarun sebagaimana ucapan Qarun. Jadi Qarun ketika mendapatkan rahmatan mereka atau Qarun tersebut tidak menyandarkan kepada Allah Taala. Justru dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Hanya saja aku diberikan kekayaan, diberikan kenikmatan itu Dikarenakan apa? Ilmu yang aku miliki, bayangkan sombongnya itu. Jadi nggak menyadarkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tapi menyadarkan kepada siapa? Ilmu yang dia miliki. Seakan-akan karena sebab ilmunya korun, Naam akhirnya mendapatkan nikmat tersebut. Ai anna hasaltuhu bi khibrati wa maharati wa kasbi. Bahwasanya aku mendapatkan nikmat tersebut dikarenakan sebab apa? Keahlianku dan juga kepandianku. Khibratu keahliannya dikarenakan sebabnya keahlianku dan kepandaianku mahar karena mahir wa kasbi dan karena jerih payahku fayajhadu yang alaih akhirnya dia pun nah menentang mengingkari nikmat Allah taala yang diberikan kepadanya wa kadzalika khairu qarun demikian pula seperti itu selain qarun fa Allah jalla wa ala dzakara anna al-insana idza an'ama Allahu alaihi nikmatan maka Allah subhanahu wa taala telah menjelaskan telah menyebutkan bahwasanya seorang manusia apabila Allah taala telah memberikan kepadanya kenikmatan qala hadzali Kemudian dia mengatakan ini adalah milikku. Ini adalah Nah barakallahu fiikum nikmatan punyaku. Eh, hada astahiquhu. Ini yang aku berhak untuk mendapatkannya. Wa ana mahququn dan aku adalah orang yang paling berhak mendapatkan nikmat tersebut. Laisa minallah, bukan dari Allah taala. Perhatikan ini, bukan dari Allah taala. Ini yang sangat bahaya. Wa yansubu ma yahsulu alaihi minal khair ila nafsihi. Nah, eh, kemudian dia menisbahkan, menyandarkan semua perkara yang dia jumpai, yang dia dapatkan berupa kebaikan ila nasih kepada dirinya dan dia tidak mengatakan hada bi wa rahmatih. Ini semuanya dengan keutamaan Allah dan rahmatnya bayangkan. Ini yang tepat seharusnya. Seharusnya kenikmatan-kenikmatan yang kita saksikan di hadapan kita barakallahu fikum dengan banyaknya kaum muslimin mengenal sunnah, dengan banyaknya ahli sunnah wa zamanah mereka mau belajar mencari ilmu, menimba ilmu syar'i, jangan semata-mata disandarkan dengan dengan apa? Dengan keahlian kita dalam menyampaikan atau jangan sekali-kali disandarkan kepada kepandaian kita dalam menyampaikan, namun sandarkan kepada keutamaan Allah dan rahmatnya. Karena dengan keutamaan Allah Taala dan juga rahmatnya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan mereka semuanya untuk mengenal dakwah, untuk mereka nah barakallahu fikum mengenal as-sunnah dan yang semisal seharusnya seperti itu. Nah barakallahu fikum. Naam. Jadi dengan keutamaan Allah Ta'ala dan rahmatnya, seseorang itu seharusnya bangga dan senang. Bukan semata-mata karena kepandaian yang dia miliki. Kul fi, kul fi fadlillahi wa bi rahmatih Fabi Fabidzalika falyafrahu. Nah Katakanlah hanya dengan keutamaan Allah dan juga rahmatnya. Nah maka dengan sebab itu falyafrahu, hendaknya mereka bangga dan senang, bukan karena jerih payah dia sendiri atau hasil upaya dia sendiri atau karena kepandaian dia miliki atau kecerdasan yang dia miliki itu semuanya adalah sumbernya kalau kita teliti dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau dia menyandarkan ilmu yang dia miliki atau menyandarkan kenikmatan kepada Nah, barakallahu fikum kepandaian dia dalam berbicara dan semisalnya itu tidak tepat. Namun sandarkanlah kepada keutamaan Allah taala dan rahmatnya dengan sebab itulah nah barakallahu fikum Allah taala berikan kenikmatan kepada seorang hamba. Nah, Mungkin cukup sekian sudah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pelajaran yang berikutnya yaitu permasalahan yang ke-48 kita na'am barakallahu fikum. Kita akan sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya